Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di saluran yang penuh berkah ini Sebagaimana biasa, pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita tentang Al-Kabair. Kita sudah sampai pada Al-Kabiratu Athaniyatu Wasitun. Dosa besar yang ke-62 yaitu Naqsul Kail Wadzira wa ma Mengurangi timbangan, takaran dan ukuran. Ini adalah salah satu dosa-dosa besar yang diancam pelakunya dengan ancaman yang berat, yaitu pedagang, tajir yang mengurangi timbangan, curang di dalam timbangan, takaran, maupun ukuran. Nah, ini adalah satu bentuk kejahatan terhadap orang lain terutama di sini terhadap konsumen, terhadap pembeli. Untuk berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wailun lil mutaffifin Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Wail, kecelakaan, binasalah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Mereka minta ditambah. Mereka minta disempurnakan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka malah menguranginya. Mereka justru menguranginya. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin yakni alladzina yang an nas wa yabkhasuna huquqahum fil kaili wal wazn yaitu yang mengambil hak manusia yang mencurangi hak manusia di dalam takaran dan timbangan alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun yakni yastawfuna huquqahum minna yaitu mereka minta hak mereka dipenuhi apabila mereka menerima timbangan. az zujjaj mengatakan al-ma'na idza minan nas istawfu alaihim. Jika mereka menerima timbangan dari orang lain, mereka minta supaya itu disempurnakan, dilengkapi, dipenuhi. Wa kadalaka idza ittazanu Demikian pula ketika mereka menerima ukuran ataupun takaran dari orang lain. Di dalam ini tidak disebutkan idat tazanu lian al-kail wal wazan bihima asy-syira' wal bai' fima yukalu wa yuzan. Fa ahaduhuma yadullu 'alal akhar. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa idza kaluhum wa idza kaluhum aw wazanuhum alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Allah tidak menyebutkan alladziina idza wa tazanu karena al-kail dan wazan timbangan dan takaran itu inilah yang digunakan di dalam jual beli. Ya, biasa ditimbang dan ditakar. Maka apabila disebutkan salah satu dari keduanya, maka itu sudah mencukupi, sudah mewakili yang lain. Karena ada karena ini keduanya adalah alat di dalam berjual beli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, ay qusun fil kaili wal wazn. Namun jika mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Yang kusun, mereka menguranginya. Mereka mengurangi timbangan. As-Suddi mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, wa biha rajulun yuqalu lahu Abu Juhaina, lahu mikyalan, yakilu bi ahadihima aw yaqtal bil akhar." Fa anzalallahu hadhihi al-ayah as menceritakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, ya di sana ada seorang laki-laki yang disebut Abu Juhaina. Ia memiliki dua takaran. Ia menjual barang dagangannya dengan satu takaran dan membeli barang dengan takaran yang satunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Nah, eh, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut memberikan ancaman ya terhadap orang-orang yang curang. Syekh bin Utsaimin menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsir juz amma. Beliau mengatakan Wailun lil mutaffifin. Kata wail sering disebutkan di dalam Al-Qur'an. Menurut pendapat yang sahih, kata ini maksudnya adalah ancaman, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyalahi dan melanggar perintahnya atau melakukan apa yang dilarangnya dalam bentuk pelanggaran yang disebutkan setelah kata ini wail ada yang mengatakan bahwa ini adalah satu e, lembah di, e, di antara lembah-lembah neraka ya yaitu lembah yang bernama wail dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun lil mutaffifin. Al mutaffifin yaitu orang-orang yang curang. Siapakah orang-orang yang curang yang dimaksud di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat berikutnya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka justru mengurangi. Ya mereka menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban mereka. Ya, menuntut hak mereka, mereka ngotot menuntut hak mereka, tapi mereka justru longgar dan mengabaikan, menzalimi orang lain dengan mengurangi timbangan dan takaran, yaitu mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, "Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaghfun." Yakni apabila mereka membeli barang khususnya barang yang ditakar, maka mereka ataupun yang ditimbang, maka mereka minta supaya takarannya itu dipenuhi dengan sempurna tanpa kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. yakni apabila mereka menimbang yaitu mereka yang menjual makanan yang ditakar ataupun yang ditimbang, ya, maka mereka ya menakar atau menimbang ya dengan timbangan yang kurang. Artinya mereka mencurangi. Ya, mereka mencurangi. Mereka sengaja dan tanpa uh, dengan dengan pengetahuan mereka, mereka sengaja mengurangi timbangan tersebut atau mereka teledor, mereka lalai. Ya, mereka gunakan timbangan yang tidak standar hingga takaran ataupun ukuran yang tidak standar hingga takaran dan uh, timbangannya itu ya tidak sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini yukhsirun ya alladzi wa aw wazanuhum yukhsirun ya firman Allah Subhanahu wa taala yukhsirun yakni mereka mengurangi takaran atau timbangan mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sempurna tapi mereka sendiri mengurangi hak orang lain di dalam hal ini mereka mengumpulkan dua sifat yang tercela yaitu pertama sifat tomak dan yang kedua sifat bakhil. Nah, kalau kedua sifat ini sudah bertemu pada seseorang, maka terkumpullah padanya ya banyak sekali kejelekan dan keburukan. Ya, tomak dan bakhil. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan ya man wahat man in ini adalah uh, ungkapan ataupun satu uh, kita katakan Ya, ya, ibarat dari orang yang menahan ataupun mencegah ya hak orang lain manain ya ini adalah suatu uh, ungkapan untuk sifat bakhil ya wahat ya ini adalah ungkapan ataupun ibarat untuk orang yang tamak ya menuntut banyak dari orang lain tidak mau haknya sedikit pun eh, diturunkan ataupun dikurangi disebut asyuh atau toma karena mereka menuntut hak ya agar uh, mereka menuntut agar hak mereka dipenuhi dengan sempurna tanpa peduli dan tanpa ada toleransi. Disebut bakhil karena mereka tidak menyempurnakan kewajiban yang seharusnya mereka penuhi, yaitu memenuhi tim, uh, uh, menyempurnakan takaran dan timbangan kepada orang lain. Kasus yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hal takaran dan timbangan ini hanyalah sekadar permisal ya, sekadar permisalan termasuk di dalamnya seluruh bentuk-bentuk kecurangan sejenisnya siapa saja yang menuntut haknya dipenuhi dengan sempurna namun ia justru mengurangi hak orang lain maka ia termasuk dalam ayat tersebut ya misalnya seorang suami minta supaya haknya dipenuhi oleh istrinya dengan sempurna minta supaya istrinya tidak melalaikan sedikit pun haknya. Namun ketika si istri melaksanakan kewajiban dengan memenuhi haknya itu, ia justru melalaikan hak istri. Ia justru tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, berapa banyak istri yang mengeluhkan suami yang seperti ini modelnya. Wal billah. Banyak sekali istri-istri yang diminta oleh suaminya supaya menunaikan hak-hak suami dengan sempurna. Akan tetapi, ya parahnya si suami sendiri tidak menunaikan hak istrinya dengan sempurna. Bahkan ia banyak mengurangi hak-hak istrinya, ya seperti nafkah, perlakuan yang ma'ruf yang baik, dan hak-hak yang lain. Nah, sesungguhnya menzalimi orang lain itu lebih berat daripada menzalimi diri sendiri misalnya dengan melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dan kezaliman terhadap orang diri sendiri eh, terhadap uh, diri sendiri ya dengan melalaikan hak Allah itu bergantung kepada kehendak Allah. Ya selain dosa syirik tentunya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak Allah mengampuninya ya dan jika tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Akan tetapi kezaliman terhadap hak orang lain tidak tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi ia harus membayarnya. Ya seperti yang disebutkan di dalam hadis ya, Nabi mengatakan, "Man ta'uddunal muflis fikum?" Menurut anggapan kalian siapakah orang yang pailit itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama indahu wala mata'. Mereka mengatakan orang yang pailit dan bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang. Maka Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Faqal innal muflisa min ummati mayyati yawmal qiyamati bihasanatin amthalul jibal jibal, eh, amthalul jibal." Faqad dhalama hadha wa syatama hadha wa daraba hadha wa akhada mala hadha fayakhudhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan seperti gunung, banyak kebaikannya. Namun ia telah mendalimi si ya fulan, memaki si fulan, memukul si fulan, merampas harta si fulan. Lalu orang-orang yang dizaliminya ini akan mengambil pahala kebaikannya untuk membayar hutangnya. Ya. Kemudian jika habis pahala kebaikannya, maka akan eh, sebelum ia membayar lunas hutang-hutangnya itu, maka akan diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya tadi, kemudian dilemparkan kepadanya, diserahkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya termasuk ya uh, eh, tatfif di dalam hal timbangan ini ya termasuk tatfif ya di dalam masalah timbangan ini. Ini adalah bentuk mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Kalau kita misalnya menjual ya beras satu kilo, ternyata timbangan yang kita buat itu tidak sampai satu kilo, mungkin cuma eh, ya sembilan eh, sembilan puluh gram atau tidak sampai satu kilo. Ya maka ini termasuk eh, kezaliman ini termasuk uh, hutang harta kepada orang lain, ya. Ini termasuk hutang harta kepada orang lain. Kita jual beras, beras misalnya 20 kilo, ternyata ya timbangan yang sebenarnya hanyalah 19 kilo, berarti kita telah mengambil haknya 1 kilo. Nah itu akan dituntut nanti pada hari kiamat. Ya demikian juga kita jual kain ya 5 meter ternyata yang terjual cuma 4,9 meter ya maka ada 0,1 meter yang menjadi hak orang lain yang kita rampas dan itu akan harus wajib kita bayar nantinya pada hari kiamat. Nah ini karena kezaliman terhadap orang lain maka ya demikian pula ya jadi tatfif ini ya bukan hanya berlaku di dalam bab jual beli ya tapi di dalam banyak hal ya ketika Allah mengatakan wailun lil mutaffifin ya celakalah orang-orang yang berlaku curang maka ya kepada para suami yang menelantarkan hak-hak istri mereka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan ya di majelis yang terbesar dalam sejarah Islam yaitu pada masa beliau hidup di ah, di hari Arafah pada haji wada Nabi mengatakan berpesan kepada seluruh kaum pria ya para suami ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kamu dalam memperlakukan kaum wanita karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Rasulullah juga memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan wanita. Nabi mengatakan, "Ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun indakum." bertakwalah kamu kepada Allah dalam memperlakukan uh, istri ataupun wanita karena mereka itu di sisi, di sisi kalian ibarat seorang tawanan ya ibarat seorang tawanan nah ya ini kedudukannya seperti tawanan dan nasib tawanan itu bergantung kepada orang yang menawannya jika mau orang yang menawannya bisa saja membebaskannya dan jika tidak maka ia tetap menawannya sebagai tawanan nah demikianlah kedudukan istri di sisi suaminya jika mau, si suami bisa menceraikannya. Dan jika tidak, si suami tetap menjadikannya sebagai istri dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Nah, jadi istri laksana tawanan di tangan suaminya. Maka dari itu hendaklah si suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukannya. Tatfif ya, kecurangan ya seorang suami terhadap istri itu lebih eh, memungkinkan dan lebih banyak ya lebih eh, besar potensinya daripada ya istri mencurangi hak suami ya karena ini kedudukan istri yang di bawah suami ibarat tawanan kata Nabi saw maka hati-hati ya eh, Nabi saw fokuskan peringatannya kepada kaum pria ittaqullah fin nisa ittaqullah fin nisa eh, eh, Nabi juga mengatakan ya istausu bin nisa'i khairan dan banyak lagi. Ini ya, pesan-pesan Nabi kepada para suami. Karena banyaknya para suami yang melalaikan, mengabaikan kewajiban mereka, melalaikan hak-hak istri mereka. Demikian pula kita lihat sebagian orang tua menuntut supaya anaknya menunaikan hak-hak mereka dengan sempurna. Akan tetapi orang tua itu sendiri tidak menunaikan hak-hak anak-anaknya mereka menuntut anaknya supaya berbakti kepada orang tua ya mereka menuntut anaknya supaya ya berbakti dengan jiwa raga dan hartanya dan dalam menunaikan seluruh bentuk-bentuk kebaktian akan tetapi dia sendiri menyia-nyiakan anak-anaknya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua ya tidak melaksanakan kewajibannya selaku orang tua terhadap anak-anaknya Nah kita sebut orang seperti ini orang tua Seperti ini adalah orang tua yang mutafif Orang-orang yang curang Nah demikian ya e, Seperti itu pula Ya suami yang mengabaikan Menuntut eh, hak dia Tapi melalaikan kewajibannya Maka kita sebut uh, Suami seperti ini adalah suami yang mutafif Ya suami yang mutafif Allah subhanahu wa ta'ala mengancam Wailul lil mutafifin. Allah alladzina idza talu alasan alam nasi yastaghfirun dan seterusnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa urusan ini tidak selesai di dunia begitu saja, tapi akan dilanjutkan sampai nantinya di akhirat, ya, sampai nantinya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan mereka ya maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka terhadap uh, adanya ya peradilan yang maha adil nanti di akhirat pengadilan yang maha adil nanti di akhirat ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yakumun nasu lirabbil alamin ya yaitu pada hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menjadi ya pedagang yang tatfif, yang mutaffif, pedagang yang curang. Ya pedagang yang uh, yang mengurangi ataupun mencurangi hak-hak pembeli. Ya, nah itu banyak sekali mudaratnya. Yang pertama tentunya keberkahan jual beli kita akan terangkat. Di samping yang pertama jelas kita melakukan satu perbuatan dosa. Yang kedua, ya, kita hmm, telah melakukan suatu ya bentuk uh, kejahatan terhadap orang lain, ya kezaliman. Yang mana dosa kezaliman ini tidaklah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengancam di sini ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin ya yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Bahwa urusan kecurangan ini tidak berhenti sampai di sini saja nanti Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya pada hari kiamat ya. Nah, demikian. Yang ketiga, keberkahan akan dicabut dan diangkat dari jual belinya. Ya, dia telah memakan ya rezeki yang haram. Sementara Nabi mengatakan, ya la yadkhulul jannah ya lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram ya neraka lebih pantas lebih cocok untuknya jadi keberkahan e, jual belinya ya hartanya itu tercabut yang ketiga ia telah melakukan satu perbuatan yang memudaratkan jual belinya ya di samping ya keberkahan diangkat ya dia juga telah membuat suatu kerugian terhadap motor terhadap jual belinya ya ya boleh jadi orang-orang akan mengetahui ya perbuatannya karena sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga sebandai-bandai kita menyembunyikan bangkai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga nah orang-orang yang curang dalam timbangan ini lambat laun perbuatan mereka akan ketahuan dan apabila perbuatan mereka ini diketahui oleh konsumen atau pembeli maka pembeli pasti akan lari dari mereka dan ini tentunya akan merugikan diri mereka sendiri Nah demikian. Jadi banyak sekali mudarat yang timbul dari perbuatan seperti ini. Maka ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para pedagang. Ya Nabi mengatakan at fujar. Para tajir ini ya kebanyakan dari mereka adalah fujar, orang-orang fasik melakukan pelanggaran dan kejahatan, melakukan dosa. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ya, bukankah jual beli itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Nabi mengatakan benar, akan tapi para pedagang ini ya, mereka berkata tapi bohong perkataannya. Mereka bersumpah tapi dosa sumpahnya. Nah, demikian. Yaitu mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang e, melanggar hukum Allah dan Rasulnya ya seperti kecurangan-kecurangan di dalam hal timbangan takaran ya ataupun segala perkara yang ditimbang ataupun ditakar dan diukur dengan ukuran nah demikian banyak sekali terjadi ya kita katakan kecurangan-kecurangan misalnya lah kita katakan di pom bensin ya ukuran yang takaran yang tidak sesuai dengan ya yang dibeli ya beli satu liter ternyata tidak sampai satu liter dicurangi alatnya Nah ini adalah satu perkara yang kita katakan e, masuk dalam ancaman ataupun pembahasan kita pada pagi ini. Ya berapa banyak kita lihat ya kecurangan-kecurangan ini terjadi di pasar-pasar ya kaum muslimin. Ya pasar-pasar kaum muslimin. Nah demikian kelalaian mereka di dalam me, me, memperhatikan ya kebenaran ataupun keabsahan, keakuratan timbangan mereka. Nah ini masuk mutafif, sengaja dia lalaikan, dia tidak periksa, dia tidak cek ya kebenaran dan keakuratan timbangannya. Ini termasuk ya kita katakan mutafif, ya dia sengaja itu. Maka Nabi mengatakan atujar humul fujar. Memang ya perdagangan dan perniagaan itu mendatangkan untung yang banyak, laba yang besar. Akan tetapi ingat ya, ya bahwa syaitan ya senantiasa mengintai dan mengincar kelemahan-kelemahan ya khususnya para tujar ini, para pedagang ini. Karena kalau urusannya sudah berhubungan dengan duit ataupun uang, kadang-kadang orang itu gelap mata dengan uang. Ya, matanya berubah jadi biru ataupun hijau karena uang itu, ya. Nah, demikian. Ya gelap mata, hilang pertimbangan akal sehatnya. Ya apalagi ya dia moto dagangnya adalah mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya yaitu menghalalkan segala cara dan ini hampir dapat dia pastikan dia pasti jatuh dalam perbuatan-perbuatan curang seperti ini nah demikian apalagi orang-orang yang punya moto cari yang haram saja susah apalagi yang halal ya maka ya kecurangan-kecurangan seperti ini ya bukanlah hal yang ya apa namanya yang eh, kita katakan tabu bagi mereka bahkan ini sudah dianggap biasa kalau nggak kayak gini kalau nggak seperti ini nggak dapat untung kata mereka nah demikian itu pedagang maka Nabi saw merintahkan kepada para pedagang untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya para pelaku pasar atau yang hidupnya seharian di pasar di pasar itu banyak apa namanya kita katakan fitnah-fitnahnya ya banyak perkataan-perkataan tidak bermanfaat di situ ya banyak godaan di situ banyak fitnah dunia dan fitnah harta di situ di samping fitnah wanita di situ maka banyak-banyaklah kita bertakwa kepada Allah ittaqullah eh, eh, ya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada khususnya ya di pasar nah demikian padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan uh, eh, suatu ya satu motivasi ya kepada para pedagang. Nabi mengatakan at-tajirus sadiqul amin ya ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada yaumil qiyamah. Para pedagang yang jujur lagi amanah, dia tidak mengurangi timbangan dan takaran. Ya dia tidak uh, eh, berdolim di dalam menetapkan harga. Dia tidak berdusta di dalam ya jual belinya. Ya tidak ada ya tipu sana tipu sini di dalam jual belinya ya kemudian tidak ada uh, unsur kecurangan ataupun ketidakjelasan di dalam jual belinya tidak me menjual uh, mencampur adukkan antara barang yang bagus dengan barang yang buruk di dalam jual belinya nah uh, eh, demikian ya maka Nabi mengatakan ya mereka akan bersama para nabi ya kaum sedekin dan para syuhada pada hari kiamat nanti Nah itu bagi ya, pedagang yang jujur. Namun bagi pedagang yang tidak jujur, Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka wail bagi mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka wail terhadap mereka. Ya, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun bi khamsin lima perkara karena lima perkara. Kalau ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin? Apa itu lima perkara dengan lima perkara? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana naqadha qaumun al-ahd illa sallatallahu alaihim aduwahum." Yang pertama, tidaklah satu kaum itu membatalkan kesepakatan secara tidak jujur yaitu melanggar kesepakatan yang telah dibuat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atas mereka musuh-musuh mereka. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka atas diri mereka. Allah akan memberikan kemenangan kepada musuh-musuh mereka atas diri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Yang kedua adalah tidaklah mereka berhukum dengan selain hukum Allah kecuali kefakiran dan kemiskinan akan merajalela di antara mereka. Ya illa fasyafihimul faqr. Kecuali kefakiran dan kemiskinan akan merajalela di tengah-tengah mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma dhaharat fihimul fahishah illa anzalallahu bihi illa anzalallahu bihim at-taun. Tidaklah perbuatan keji, ya zina, liwat, ya dilakukan secara terang-terangan di antara mereka ya zaharat fihim terang-terangan di antara mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan penyakit taun ya ya terhadap mereka yaitu kathratul maut kematian di mana-mana ya karena penyakit taun nah itu yang ketiga yang keempat wala taffafu al-kail illa mana'u an-nabat wa akhadhu bis-sinin Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali ya tanam-tanaman akan tertahan dan mereka akan mengalami paceklik yang panjang ya nah demikian yang panjang ya illa ya mana'u ad-nabat wa wa ukhidhu bis wa bis sinin ya tidaklah ya mereka mengurangi takaran dan timbangan illa ya, muni'u uh, muni'u nabat mereka akan dihalang ataupun tertahan ya dari tanam-tanaman ya ter, uh, terhalang dari tanam-tanaman dan mereka akan disiksa dengan paceklik yang panjang nah demikian itu yang keempat jadi salah satu perkara yang menurunkan adab dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dunia ya sebelum adab di akhirat adalah ya tatfiful kail wal mizan wal wazan yaitu mencurangi takaran dan timbangan ya mengurangi takaran dan timbangan ya berapa banyak kita lihat eh, kejadian ataupun eh, kasus-kasus seperti ini terjadi di pasar-pasar kaum muslimin ya bahkan sudah jadi rahasia umum ya kalau timbangan itu nggak pernah tepat ya nggak ada nggak nggak e, kalau e, selalu kalau ditimbang di rumah ternyata kurang nah demikian sering kita dapati kasus-kasus seperti ini Kemudian yang kelima wala mana'u az-zakat illa ya habas anhumul matar illa habas anhumul matar. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka yaitu mereka menolak pembayaran zakat kecuali hujan pun akan tertahan dari mereka. Ya, hujan akan tertahan dari mereka. Nah, demikian. Itulah lima perkara yang mendatangkan lima perkara pula. Ya, lima perkara yang mendatangkan lima perkara pula. Yang pertama tadi uh, kaum yang me melanggar kesepakatan yang telah dibuat Allah Subhanahu wa taala akan ya menimpakan ya kepada mereka musuh-musuh mereka. Ya Allah akan memberikan kemenangan kepada musuh-musuh mereka atas mereka. Yang kedua, orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kefakiran kepada mereka. Yang ketiga adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan keji secara terang-terangan yaitu zina dan liwat ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan penyakit taun ya ya penyakit yang berujung kepada kematian kepada mereka dan yang keempat ya mereka orang-orang yang mencurangi ya kaum yang mencurangi takaran dan timbangan ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi mereka dari tanam-tanaman itu tanam-tanaman tidak akan tumbuh dan tidak akan dapat mereka nikmati dan mereka akan ditimpa paceklik yang panjang ya kemarau yang panjang kemudian yang terakhir tidaklah mereka menahan zakat harta mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menahan, menahan turunnya hujan kepada mereka nah itu uh, azab di dunia ya sebelum azab nantinya di akhirat nah demikian maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum Ya, maknanya sebagaimana dikatakan oleh Az-Zujjaj adalah lau dhannu annahum mab'usun ma naqasu fil keli wal mizan. Seandainya mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan, niscaya mereka tidak akan mengurangi takaran dan timbangan, ya. Liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari yang agung dan besar yaitu hari kiamat, hari di mana manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, yaitu bangkit dari kubur mereka ya untuk apa untuk e, me, menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil ya li jazaihi wa hisabihi untuk memberikan balasan atas setiap perbuatannya dan menghisap setiap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah demikian. Wa hum yaqumuna baina yadayhi li faslil qada. Mereka akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima keputusan ya untuk menerima peradilan dari Allah Subhanahu wa taala hakim yang maha adil Malik bin Dinar meriwayatkan dia mengatakan dakhala uh, alayya jarun li waqad uh, dakhala bihi uh, waqad nazala bihi al-maut wa huwa yaqul jabalaini minan nar jabalaini minan nar ya Malik bin Dinar mengatakan tetanggaku uh, tetanggaku mengunjungiku padahal ia sakit dan sakit menjelang ajal lagi. Ia berteriak-teriak, dua gunung dari api, dua gunung dari api. Maka Malik bin Dinar bertanya, ya, mazatakul, takul?" Apa yang kau katakan? Apa maksudnya itu? Dua gunung dari api, dua gunung api, dua gunung api. Maka ia mengatakan, "Ya abayahya, Yahya, kana limik yalan, kuntu akilu bi ahadihima wa aqtalu bil akhar. Dia mengatakan, wahai Abu Yahya, ini adalah kunyahnya Malik bin Dinar. Aku dulu punya dua buah takaran. Aku menjual dengan salah satunya dan membeli dengan yang satunya lagi. Maka Malik bin Dinar mengatakan, wa Malik bin Dinar, fa kumtu fa ja'altu adribu ahaduma mobil akhor. Maka uh, Aku pun berdiri kata Malik bin Dinar memukulkan takaran yang satu dengan yang lain untuk memecahkan Orang itu berkata, laki-laki itu berkata, "Ya Aba Yahya, kullama daraba ahadu mabil akhar izdada al-amr adwan wa shiddatan famata fi maradihi." Ya, dia mengatakan setiap kali Anda memukulkan takaran yang satu dengan yang lain, ya setiap kali itu pula bertambah berat sakit saya kemudian orang itu meninggal ya dalam keadaan sakitnya. Nah demikian. Nah jadi ini merupakan suatu uh, adab ya yang menyebabkan ya suul khotimah adab kubur pada uh, hari uh, kemudian kelak. Nah demikian. Jadi al mutafif adalah ya orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah demikian ya. E, termasuk di dalamnya adalah orang yang punya dua timbangan, timbangan untuk membeli, timbangan untuk menjual. Yang mana kedua timbangan ini berbeda. Ya timbangan untuk membeli ya mungkin tepat, tapi timbangan untuk menjual itu tidak tepat. Nah ini termasuk mutafif. Ini termasuk mutafif. Nah demikian. Nah jadi termasuk di dalamnya adalah ya pengkhianatan ya dan kecurangan di dalam transaksi jual beli ya dalam transaksi jual jual beli. Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam ya orang yang melakukannya dengan neraka wail yaitu azab yang berat. Ada yang mengatakan wail tadi adalah lambah di dalam neraka jahanam. Nah demikian. Nah sebagian uh, salaf mengatakan ya sebagian ulama salaf mengatakan asyhadu ala kulli eh, kiyalin aw qayyalin aw wazanin nar li'annahu kada yakadu yaslam illa man asamahu Allah. Ya, salah seorang ulama salaf mengatakan, saya bersaksi atas setiap penakar dan setiap penimbang bahwa ia berada dalam tepi jurang, jurang neraka jahanam. Karena mereka hampir-hampir tidak dapat selamat dari berbuat curang kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu uh, kita katakan teguran yang keras bahwa ini sangat rentan dan sangat uh, uh, sangat rentan untuk me melakukan kecurangan di dalamnya yaitu ya para penakar dan penimbang ya orang yang berjual beli dengan ya menggunakan alat timbangan ataupun takaran nah demikian ya Eh, sebagian mengatakan dakhaltu ala marid waqad nazala bihil maut ya faja'altu tu asy-syahada walisanuhu lisanuhu la yantiqu biha ya hmm, dia mengatakan uh, aku mengunjungi seorang yang sakit dan kelihatannya ia sudah sekarat aku menalkinkan kalimat syahadat tetapi lisannya tidak bisa mengucapkannya tidak bisa mengucapkannya. Ya, lisannya tidak bisa untuk mengucapkannya. Falamma afaq qultu lahu ya akhi mali ulakkinuka syahadah wa lisanuka la biha Wahai saudaraku mengapa ketika aku mentalkinmu ya dengan kalimat syahadat kamu tidak dapat mengucapkannya maka ia pun mengatakan qala ya akhi lisanul mizan ala lisani yamna'uni minan nutqi biha. Wahai saudaraku, neraca timbangan ada pada lidahku, menghalangiku untuk mengucapkannya. Maka aku pun kembali bertanya kepadanya, fakultu lahu, billahi akunta tazinu naqisan wa uh, demi Allah ya wahai saudaraku apakah kamu pernah mengurangi timbangan dia mengatakan la wallahi walakin ma kuntu akifu muddatan li akhtabira sihhata mizani dia mengatakan demi Allah ya aku tidak pernah mengurangi timbangan hanya saja aku tidak pernah meluangkan waktu untuk menguji kebenaran timbanganku aku tidak pernah mengecek keakurat keakuratan timbanganku ini kebenaran timbanganku ini nah kita lihat ada yang sebagian pedagang itu memang sengaja dia memakai timbangan yang sudah ya kita katakan jadul ataupun ya sudah nggak eh, nggak layak lagi untuk uh, menimbang barang yaitu digunakannya sebagai ya timbangan kadang-kadang tidak tepat ya nah ini kelalaiannya nah orang ini seperti itu dia tidak pernah mengurangi timbangan akan tetapi timbangannya sudah nggak tepat lagi nggak akurat lagi maka itu menjadi penyebab dia mengalami suul khotimah di sini. Nah demikian ya fahadha halu man la ya'tabiru sihhata mizanuhu eh, sihhata mizanihi fa kaifa halu man yazidu naqisan nah ini adalah keadaan orang yang tidak pernah menguji kebenaran keakuratan timbangannya ya lalu bagaimana dengan orang yang memang sengaja mengurangi timbangannya nah demikian jadi sudah ada aturannya regulasinya di pemerintah ya bahwa setiap timbangan itu harus ada eh, apa namanya sertifikasinya ya uh, hingga ini layak dipakai sebagai timbangan. Nah, sebagian pedagang itu tidak peduli dia dengan hal-hal semacam ini, padahal itu wajib hukumnya. Ya wajib hukumnya baginya agar dia terbebas dari uh, dosa tatfif yaitu berbuat curang. Nah, demikian. Nafi mengatakan, karena Ibnu Umar yang bil bai' fayakul ittaqillah wa awfil kaila wal, wal wazn." Ya Nafi mengatakan menceritakan suatu ketika Abdullah bin Umar melewati para pedagang lalu ia mengatakan kepada para pedagang itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya penuhilah takaran dan timbangan sesungguhnya orang-orang yang suka mengurangi takaran dan, dan, dan timbangan itu akan di akan diberdirikan di padang mahsyar ya dia akan ditahan di padang mahsyar ya dia beliau mengatakan fa innal mutaffifin yuqafuna yuqafuna hatta annal arq annal arq eh, la yaljimuhum ila ansafi ansafi adanihim. Ya, sesungguhnya kata beliau, orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan itu akan di ya akan ditahan di padang mahsyar, di, uh, disuruh berdiri di padang mahsyar sampai keringat mereka menutupi pertengahan telinga mereka. Begitu pula pedagang yang mengurangi ukuran kala menjual dan memanjangkan ukuran ketika membeli. Ya. Ya, wa e, qad tajir idza idza shadda yadahu fil dhira bi waqti bi waqti bai wa arkha waktu syara. Ya, sebagian pedagang yang mengukur uh, satu zira tepat kalau dia menerima uh, menerima ukuran dan mengurangi uh, ukuran ataupun takaran ya ketika dia menjual ya pedagang kait misalnya ya pedagang kain misalnya. Ya kita lihat alat ukurnya itu kadang-kadang cuma cuma kita katakan batang kayu saja, ya batang kayu yang nggak jelas ukurannya. Dia katakan ini satu meter ini. Ada yang pakai uh, uh, kira-kira, yaitu pakai tangannya, diulurkan tangannya ke bahunya, lalu dikatakan ah, satu meter, dua meter. Ya tak jelas ukurannya ini termasuk horor tidak boleh. Jadi ada sebagai uh, ukuran yang jelas hingga eh, kain yang dibeli misalnya 7 meter memang 7 meter jangan ternyata diukur ternyata apa kurang dari 7 meter iya kalau lebih tapi kalau kurang dia jatuh dalam tatfif jadi pakailah ukuran ataupun takaran ataupun alat ukur yang memang ada sertifikasinya jelas ya jangan sesuatu yang tidak jelas ya seperti pakai tangan gitu diukur nah ini tidak jelas ya berapa meternya tidak jelas dia bilang 7 meter ataupun 5 meter Padahal hakikatnya ya setelah diukur benar-benar dengan alat ukur yang sah ternyata tidak seperti itu. Nah demikian ya. Nah kemudian beliau mengatakan ya e, sebagian salah mengatakan kecelakaan besarlah bagi orang yang menjual surga seluas langit dan bumi dengan satu biji yang ia kurangkan dari takarannya. Ya. Sebagian salah mengatakan wailun liman yabi' bihabbah yu'tiha naqisah jannah arduha as samawat wal ard ya kecelakaan besarlah kerugian besarlah bagi orang yang menjual surga yang menukar surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dengan satu biji yang ia kurangkan dari takarannya dia kurangkan hanya seberapa senti yang dia kurangkan dari ukurannya nah rugi dia ya kerugian yang besar Orang yang menukar surga seluas langit dan bumi dengan satu biji yang ia kurangkan dari takarannya. Kemudian dia mengatakan, "Wawaihun liman ishtara al-wail bihabbah ya'khudhuha zaidah." Dan kecelakaan dan kebinasaan kerugian yang besar pula bagi orang yang membeli wail dengan satu biji yang diambilnya dari kelebihan. Ya, yang diambilnya dari kelebihan. Dia beli neraka wail. Ya memang kayaknya untung kan dia dia seharusnya ya dia jual mangga kalau satu kilo itu tiga biji jadi dua biji maka satu biji itu seolah-olah dia telah membeli neraka wail dan telah menukar ya sorga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya karena satu buah mangga atau yang lebih parah lagi satu biji beras ataupun ya barang eh, kacang ataupun ya yang ditimbang eh, ketika dia mengurangi takaran dan timbangannya. Nah, nasallallahu alafu wal afiyah min kulli bala'in wa mihnah innahu jawadun karim. Kita memohon ampunan dan keselamatan keafiatan kepada Allah dari segala bala dan cobaan dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi lagi Maha pemurah. Demikianlah para pendengar radio Raja yang berbahagia, sahabat Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjadi pedagang yang disebut oleh Nabi at-tajirus sadiqul amin. Pedagang yang amanah lagi jujur, yang mana balasannya kata Nabi ma'asiddiqi ma'an nabiyina was-siddiqina syuhada. mereka akan bersama para nabi para kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat nanti ya dan semua kita terhindar dari bentuk-bentuk kecurangan dalam praktik jual beli ya Nabi mengatakan at-tujar humul fujar. Para pedagang itu ya mayoritasnya itu orang-orang yang yang fujar, orang-orang yang fajir, fasik ya, berlaku zalim, berlaku curang di dalam ya jual belinya. Nah demikian. Memang ya jual beli itu dibolehkan. Salah satu di antara bentuk usaha yang dihalalkan. Nabi juga berjual beli. Para salaf, para sahabat juga berjual beli. Tapi mereka adalah contoh para pedagang yang jujur lagi amanah. Ya yang jujur lagi amanah. Nah demikian. Ya itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang ya saya mohon maaf yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari setan. Aku luqali hada. Astaghfirullah li walakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallah khair, barakallahu atas materi yang telah disampaikan yang insyaallah bermanfaat sekali yang terkhusus nasihat yang sangat bermanfaat untuk para pedagang. Baik, untuk selanjutnya kami mengundang kepada Anda, para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di layanan line telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543 dan Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini dan untuk kesempatan pertama kami akan angkat di layanan line telepon di 0218236543. Halo. Halo, selamat siang. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Cecep nih Pak. Di mana Pak Cecep? Di Cirebon. Pak Cecep di Cirebon silahkan. Hmm, mau nanya. Mau masalah ini apa namanya? Ada pedagang apa namanya dia me mengeluarkan apa namanya mendagangkan suatu produk tapi dia mengurangi uh, besar timbangan eh, besar barangnya tersebut padahal dalam beberapa, beberapa hari aja nah apakah sedangkan harga nah, barangnya itu sesuai dengan harga di pasar nah, apakah hal tersebut masuk ke dalam ayat ini gitu dosa-dosa besar ini gitu, nah, bisa dipahami Ustaz pertanyaannya? Iya. Nah, baik. E, cukup saja ya, itu eh, itu saja Pak Cecep ya. Iya betul. Baik, terima kasih banyak. Bisa disimak iya. jawabannya melalui radio atau televisi. Ah, mohon ya, maaf, itu termasuk. Ya silakan Ustaz. Itu termasuk juga di dalam uh, ancaman yang disebutkan dalam ayat ini, ya. Semua barang-barang yang dikemas baik itu dalam botol atau bungkusan kemudian kita kasih informasi di situ ya bahwa beratnya misalnya ini kita jual minyak zaitun satu liter atau 0, sekian liter ya itu informasi kita kepada para peda, eh, para pembeli karena pembeli membelinya melihat itu ukuran yang disampaikan oleh pedagang di dalam labelnya ataupun di dalam bot, uh, uh, kita katakan uh, mereknya situ ya ataupun labelnya ya ini e, minyak zaitun atau bahaba sauda ukurannya sekian ya kalau lah pakai butiran 100 butir ya kalau ternyata di dalamnya tidak sampai 100 butir ya tapi cuma 99 butir maka ini termasuk tatfif dan masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam ayat ini termasuk Halo Ustadz Nah, para pendengar sekalian di manapun Anda berada, kami mohon maaf ya terputus koneksi kami dengan Al di kesempatan pagi ini dan kami coba untuk mengangkat ke halo Ustaz. Uh, ah, ya, iya. ya. Uh, mohon maaf Ustaz tadi agak terputus. Iya, nah, bisa diulangi Ustaz ya. silakan. Ya, jadi uh, apa yang disebutkan tadi, setiap barang yang dikemas, baik itu dalam botol, plastik atau apapun, ya, ya madu misalnya, minyak zaitun ataupun ya habas sauda dalam ukuran bentuk cair ataupun uh, yang lainnya padat ya itu sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh pedagang itu ya di labelnya. Kalau dia bilang ini misalnya haba soda 100 butir ternyata di dalamnya tidak 100 butir, ini 99 butir. Ya kadang-kadang itu kan nggak dihitung oleh konsumen dia, ya percaya saja orang banyak kan begitu ya. Nah ternyata tidak e, seperti yang diinformasikannya, maka ini termasuk tatfif. Ya, ini termasuk tatfif. Si produsen itu termasuk dalam ancaman yang disebutkan Allah wailun lil mutaffifin. Dan masuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi tidaklah satu kaum ya melakukan satu kecurangan di dalam timbangan dan takaran mengurangi timbangan dan takaran melainkan Allah Subhanahu wa taala ya, eh, akan menahan tanam-tanaman dan Allah Subhanahu wa taala atas mereka dan Allah akan menimpakan paceklik yang panjang kepada mereka. Ya, jadi ini termasuk kecurangan. Ya, jadi kalau kita sebagai produsen ya ta membuat satu produk ya, lalu kita informasikan kepada konsumen ya bahwa eh, ini adalah eh, madu misalnya satu liter atau lima ratus mililiter ataupun berapapun ukurannya maka harus tepat timbangannya ya, ya harus tepat timbangannya dan informasikan yang jelas jangan wah, maksud saya bersama botolnya ya kita jual lima ratus mililiter ataupun eh, satu kilogram ditambah botolnya. Botolnya aja sudah mungkin setengah kilo. Jadi di dalamnya cuma setengah kilo. Nah, ini kan namanya kecurangan, ya. Jadi berat bersih artinya isinya berapa beratnya. Ya, tidak termasuk ya botolnya dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah, jadi kita harus jujur di dalam amanah di dalam berjual beli, ya. Kalau orang-orang kafir saja misalnya bisa melakukan hal seperti ini, kita kaum muslimin harusnya lebih bisa lagi. Ya, lebih boleh lagi untuk melakukan ya hal ini dan bahkan ya kita harus menjadi contoh bagi pedagang-pedagang kafir lainnya bahwa kita kaum muslimin adalah pedagang ya tajir yang amin dan sodik dan amin ya, yang jujur lagi amanah nah demikian ya nah wallahu alam bisawab jadi eh, kalau informasi yang disebutkan di dalam ya label itu tidak sesuai dengan apa yang uh, sebenarnya maka itu termasuk taktif lalu mungkin ada yang bertanya bagaimana pedagangnya Ustadz Ya, kalau pedagang yang mau mengetahui, ya lalu dia jual juga, maka ini termasuk ta'awun alal ismi wal udwan. Dia tahu ini ini produk kurang ini. Ya, dia tahu ya, tapi dia menjualnya juga, ya. Maka dia masuk dalam bab ta'awun alal birri alal ismi wal udwan. Ya bertolong-tolongan ya saling tolong saling menolong dalam ya perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, demikian uh, uh, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Baik, untuk selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abu Ilham yang berada di Cikarang. Assalamualaikum. Ya Ustadz, eh, Anda seorang pedagang. Bagaimana hukumnya menjual produk-produk yang di situ tidak ada label halal dari lembaga penghalalan di negeri kita? Yang otomatis mungkin eh, masih belum diketahui antara halal dan haramnya. Sedangkan produk eh, tersebut sudah terkenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mohon penjelasannya. Ya, pertanyaannya tentunya sangat umum ya. Barang apa yang dijual, kemudian e, e, bentuknya apa itu perlu kejelasan di sini ya ya karena kalau misalnya lah kita katakan e, pedagang yang menjual madu yang nggak ada label halalnya juga nggak nggak perlu di situ kan begitu ya madu ya cuma dia menginformasikannya menginformasikan saja kepada para konsumen bahwa madunya ini min asli misalnya tidak dicampur dengan air dan sejenisnya ya kalaupun dicampur berapa persen campuran airnya dan seterusnya jadi intinya adalah kejujuran dan amanah di dalam menjual satu produk ataupun barang kepada uh, apa namanya konsumen. Ya, ada adapun hal-hal yang perlu kejelasan tentang halal dan haram misalnya makanan yang dimasak atau yang dibuat, maka ya di negeri kita ini ada uh, badan khusus untuk mengurus perizinan tentang label halal gitu ya maka ya diuruslah ya nah demikian kalau dirasa hal itu memang perlu ya dirasa hal itu memang perlu untuk meyakinkan dan menunjukkan ya ke eh, ke aku eh, ke, kebersihan dan kehalalan ya produk yang kita uh, jual nah demikian nah dalam hal ini tentunya tidak boleh kita memfitnah menyebarkan fitnah ya, ya dengan mengatakan nah, jangan pakai produk ini karena ini ada uh, kandungan haramnya dan lain sebagainya tanpa ada kejelasan. Nah itu tidak boleh juga bagi seorang muslim untuk melakukan ya tindakan seperti itu ya karena ini dapat merugikan orang lain ya sebelum ada kejelasan. Nah ini tidak dalam hal produk eh, produk-produk yang perlu uh, kejelasan halal dan haramnya. Wallahu alam bishawab. Yang mungkin yang sering menjadi persoalan adalah mengenai penggunaan cangkang obat ya yang ya apa namanya uh, sering dijadikan sebagai uh, tempat kapsul untuk uh, haba sauda ataupun minyak zaitun ya kalau itu dirasa perlu untuk diperiksakan uh, ke halalannya ataupun di, di, di jelas diperjelas ke, kedudukannya ataupun e, statusnya ya, tentang barang ini maka ya perlulah ya kita urus ataupun kita Eh, beri kejelasan kepada konsumen. Nah demikian bahwa cangkang ini yang digunakan adalah dipastikan halal berdasarkan sertifikasi dari uh, eh, MUI dan sejenisnya. Wallahu alam bisawab. Nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya kami beralih kembali di layanan lain telepon dan sudah ada yang menunggu ya. Halo. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ya, ini dengan Bu Intan di Labuan Batu di Sumatera Utara. Bu Intan di Sumatera Utara, silahkan. Iya. Uh, ya. Uh, kebenaran kan saya uh, ah, keseharian se, uh, selain ibu rumah tangga itu ada menemani jualan ya kan dengan sahabat gitu. uh, <clears throat> makan upah lah gitu ya. Ah, kemudian saya selalu itu melihat uh, si Toke ini, uh, kan, ya kebetulan beliau kami jualan sayuran gitu ya. Hmm. Kemudian kadang beliau itu selalu menimbangnya uh, agak ah, kurang gitu ya. Kalau saya selalu mengingatkan jangan dikurang. Kadang terus saya benahi itu hmm, tendangannya kan menggeser gitu kemudian saya tepatkan gitu kan jarum kilonya itu uh, nanti beliaunya <laughs> dikurangi lagi gitu jadi saya selalu mengingatkan ke situ udah udah kak ini udah udah cocok ini katanya gitu kan uh, kemudian uh, saya selalu ingat loh saya bilang gitu kan jadi uh, sepertinya saya kok agak-agak takut dianggapnya tuh kok berdakwah gitu kan jadi belanya tuh agak-agak cemberut gitu jadi seharusnya tuh saya gimana gitu nah Uh, Baik. Iya. Bisa aja Ibu ya. aja ya. Nah. Makasih ya Pak ustadz Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kewajiban kita adalah apabila kita melihat kecurangan ataupun kezaliman, Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang mazlum, yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Ya bagaimana eh, cara menolong orang yang zalim ya Rasulullah? Menolong yang mazlum yang dizalimi kami tahu. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Ya, bagaimana menolong orang yang zalim? Ya, demikian tanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan tamna'uhu minadz zulm. Ya, cegahlah dia dari kezalimannya, itulah cara menolongnya. Ya, Itulah cara ya menolongnya ya jadi kita cegah dia dari perbuatan zalimnya nah dalam hal ini dia mengurangi takaran ya kita cegah dia dari perbuatan zalimnya kita beri nasihat ya kita uh, ber, melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya, ya dengan cara yang ya ma'ruf ya dengan cara yang hikmah kepadanya supaya dia berhenti dari uh, perbuatannya tapi kalau dia tidak juga uh, ber berubah, ya, ya, tetap melakukan kezalimannya itu, ya maka kita harus berlepas diri darinya. Nabi mengatakan, ya tidaklah dua orang yang bersahabat, ya bersaudara, berteman terpisah, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Ya, kemudian Nabi menambahkan dalam riwayat Ahmad, al-muhdisu syarrun, al-muhdisu syarrun, yang berbuat dosa itulah yang buruk. Ya, nah dalam hal ini mungkin kalau ini ya membahayakan agama kita dan ya mungkin akan menyebabkan kita jatuh dalam mawadi utuham eh, orang yang dicurigai ya berkongkol ataupun bekerja sama dengannya di dalam ya mengurangi tekanan timbangan karena kita di situ juga ya maka hendaklah kita menjauh ya nah demikian kalau ya nasihat sudah disampaikan dengan cara yang benar dengan cara yang sabar dan dengan cara yang penuh dengan hikmah dan kasih sayang. Nah demikian. Ya jadi itulah cara menolong orang yang uh, zalim, saudara kita yang zalim ini. Ya jadi cegah dia dari ya kezalimannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallah khair atas jawaban al Ustaz dan mungkin satu pertanyaan kembali dan ini yang terakhir Ustaz ya di kesempatan pagi hari ini di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Abu Fakih di Cibitung nih Pak Ustaz. Abu Fakih? Di Cibitung. Iya, Abu Fakih betul ya? Iya, iya. Ah, ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya membuka toko herbal di rumah Pak Ustaz. Ya. Terus juga uh, usaha saya itu juga mengonlinekan produk herbal itu Ustaz. Ya. Nah, yang jadi masalah itu kan begini Ustaz. Nah, kalau online itu kan membutuhkan jasa pengiriman Ustaz. Ya. Nah, terus di dalam online itu kan saya terangkan bahwasannya berat bersih, bersih satu produk itu misalkan 100 gram lah begitu. Yeah. Nah, akan tetapi pada berat kotornya itu untuk pengiriman itu kan berbeda-beda Ustaz. Kadang mungkin ada yang 101 gram, ada yang 102 gram. Jadi anak ambil yang agak tertinggi gitu Ustaz. Misalkan 105 gram lah gitu untuk berat pengiriman. Untuk hmm. meratakan ukuran berat gitu Ustaz. Itu apakah termasuk penipuan timbangan nggak Ustaz? Itu aja uh, pertanyaan saya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini maksudnya kalau itu timbangan lebih ya artinya untuk jaga-jaga ya untuk berhati-hati ikhtiar kita lebihkan ya untuk uh, misalnya kita ingin mengirim barang ya yang barang yang akan kita kirim itu serat uh, misalnya lah uh, 10 kilo ya dengan harga sekian ya uh, dan kita lebihkan ya uh, mungkin lebih dari timbangan itu maka itu tidak mengapa kalau kita lebihkan ya untuk berjaga-jaga untuk ikhtiat ya karena demikian E, namun yang tidak boleh adalah kita memberikan informasi yang yang salah kepada ataupun yang bohong ataupun tidak jujur ya kepada para konsumen. Ya misalnya 100 gram ternyata tidak kurang dari itu, tidak sampai 100 gram, 99 gram ataupun e, kurang dari itu ya tapi kalau lebih tidak mengapa kita tulis 100 gram ternyata isinya itu 100 gram ya ataupun 105 gram itu tidak mengapa ya itu e, berarti kita telah berbuat baik ya kepada orang ya maka ingat ya Allah Subhanahu wa taala ketika menghalalkan jual beli ya para ikhwah dan para pendengar yang berbahagia ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan dan menghalalkan jual beli Allah Subhanahu wa taala ya menyebutnya dengan ungkapan sedekah ya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah Subhanahu wa taala haramkan riba dan Allah Subhanahu wa taala menyemburkan memakmurkan sadaqat Artinya di sini adalah jual beli. Ya, jadi jual beli itu adalah kita mengedepankan unsur sedekah. Pedagang bersedekah. Ya, artinya apa? Janganlah dia mengurangi, itu namanya curang. Tapi kalau dia lebihkan itu sedekah darinya. Nah demikian itu sedekah. Jadi pedagang itu seperti itu. Janganlah dia mencurangi ataupun mengambil hak konsumen, ya, mengambil hak konsumen. Nah seperti yang kita katakan tadi, celakalah orang yang menjual hanya dengan sebutir ya biji yang dia uh, kurangi dari timbangan dia men, uh, apa namanya menukar itu dengan apa ya eh, menukar eh, mengambil itu sebagai ganti dari sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia tukar sorga seluas langit dan bumi dengan apa? Dengan hanya sebutir biji yang dia kurangi dari timbangan. Ya, demikian pula orang uh, dia seolah telah membeli neraka wail hanya dengan sebutir yang dia ambil dari ya timbangan tersebut. Nah demikian ya. Jadi kalau kita, eh, lebih ya kita informasikan 100 gram ya ternyata isinya lebih dari itu itu sedekah. Tapi kalau kurang dari itu itu namanya curang. Nah demikian. Jadi eh, para pedagang ini adalah mengedepankan unsur sedekah. Nah, itu yang tidak ada di pasar-pasar kaum muslimin pada hari ini. Pedagang yang jiwanya sedekah. Ya, yang ada adalah pedagang yang ya otaknya itu mencari keuntungan sebesar-besarnya ya dengan modal seminim-minimnya, sekecil-kecilnya, mendapat untungan sebesar-besarnya. Jatuhlah dia dalam dua penyakit tadi yang kita sebutkan itu toma dan bakhil. toma bercampur dengan bakhil kiamat ini. Nah demikian Allah alam. Nah, sekarang saya khair Ustaz atas jawabannya dan uh, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan kepada para pendengar sekalian. Ya, para pendengar, sahabat Radio Roja yang berbahagia, Alhamdulillah. Ya, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, ini adalah kabirah yang ke Saniyatu Usitun ke-62, yaitu eh, berbuat curang di dalam hal takaran dan eh, timbangan. Ya ini adalah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam ya di dalam Al-Qur'an, wailun lil mutaffifin dan juga diancam disegerakan adatnya di dunia yaitu Allah menahan tanam-tanaman dan Allah akan menurunkan paceklik yang panjang kepada kaum yang melakukan hal ini. Nah, mudah-mudahan uh, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memelihara kita dari uh, segala perbuatan uh, keji dan mungkar, dari segala perbuatan keburukan dan dosa ya uh, innahu uh, jawadun karim. Nah, demikianlah para pendengar yang berbahagia uh, uh, yang dapat ya, kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan bagi para pendengar sekalian. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li muslimin innahu huwal ghafur rahim.